Dan ketahuilah orang zina tidak pantas menikah dengan anda. Jangan hanya mengandalkan dia duit cantik, apa dia duit, punya duit, punya uang, cantik, kaya. Bukan itu. Akan tapi selagi sudah punya noda tidak cocok dengan anda. Pertunangan boleh dibatalkan dalam hal-hal yang semacam itu karena anda harus menikah dengan orang yang baik seperti yang anda inginkan dari awal. Jangan hanya karena ini kan sudah ikatan keluarga nggak enak dibatalin. Nggak ada masalah daripada menikah dengan seorang bezina. Ini. Menuju ke pelaminan, harus ada di sini kenal Allah yang sesungguhnya. Setelah kita menemukan jodoh yang bagus, calon yang baik, di saat menuju ke pernikahan harus dengan cara yang baik. Khususnya tawar-menawar masalah urusan resepsi. Kadang-kadang musibah itu. Dan sebelumnya ada jangan sampai ditunda perkawinan anak-anak kita hanya untuk sebuah karir. Tolong diperhatikan ini. Nggak nak, pokoknya kalau kamu belum selesai kuliah nggak boleh menikah. Oh jangan. Zaman sekarang bukan kayak zaman dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak masih aman, televisi masih terjaga. Di saat anak menginginkan nikah, artinya dia saat itu sudah terancam perzinaan. Jangan menunda, nak, kalau belum selesai kuliah tidak boleh menikah. Enggak, sekarang pun tidak apa-apa menikah. Nikahkan dalam usia dini, sekolah sambil menikah. Tidak ada masalah. Jangan sampai orang meng, meng, apa, mengutamakan gelar Pokoknya kalau kamu belum selesai kuliah nak tidak boleh menikah. Sementara anaknya ini pergaulannya nggak karu-karuan. Sering ketemu dengan laki-laki akhirnya anaknya dapat gelar plus gelar pezina. Nauzubillah bilang dzalik. Utamakan pernikahan. Pilih jodoh yang baik yang bakal mendukung sekolahnya. Banyak orang yang menikah, bahkan yang orang-orang yang berhasil hebat itu adalah di saat menuju karir belajar sama istri sama suami. Bisa dihitung itu. Jadi suami istri tidak akan menghalangi itu. Pernikahan tidak akan menghalangi. Bisa ditanya yang sudah berhasil ini dulu menikah sambil masih kuliah menikah, masih kuliah menikah. Karena sudah ketemu jodoh yang baik, hawa nafsu sering meludah menikahlah biarpun masih baru semester satu Kan lima tahun lagi tidak ada masalah. Istrinya yang bisa mendukung. Sama-sama mendukung, Masya Allah indah. Jangan sampai ditunda perkawinan anak kita hanya karena mengejar karir. Apalagi mengejar duit. Kan kamu belum dapat pekerjaan. Nah Allah yang akan memberi yuk fuqara yughnihumullah janji Allah dengan menikah ini keran rizki dibuka. Dulu tuh macet terus. Ternyata itu batasnya nikah dok setelah nikah itu rizki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini makanya tidak usah takut masalah keuangan. Jadi mungkin saat ini tidak ada duit dan sebagainya bagaimana menikah? Nikahlah dengan cara yang benar. Setelah itu akan dibuka pintu rizki sambil sekolah-sekolah. Tapi jangan sampai seperti sebagian orang jangan menikah kecuali selesai kuliah satu yang kedua gara-gara ini yang terjadi daerah Cirebon daerah sini kami sering dengar kami sering banyak mendapat pengaduan kalau adiknya dapat jodoh gara-gara kakaknya belum menikah ditunda sampai nggak karu-karuan waktunya Nah, tidak boleh dilangkai ini adalah pemahaman yang salah Wahai para anak putri, adik-adik putri yang kami cintai, jika ternyata adik Anda mendapatkan jodoh lebih dulu, persilakan untuk segera menikah karena itu pintu halal dibuka. Berkat ini Anda pun akan segera dapat. Bukan malah dihalangi, kamu harus bayar sebab kamu nyalip. Sampai ada yang ngomong dengar sampai ke telinga kita, daripada kamu nyalip lebih baik zina dulu. Nah untuk bilang mentali. Tidak, jika yang kecil sudah dapat jodoh, nikahkan dan para kakak jangan dengki, karena dengki menjadikan jauh dari rahmat Allah. Malah harus sambut senang, bergembira dengan kegembiraan orang lain menjadikan barakah. Akan segera dikirim jodoh. Biasanya enggak, ya, akan dikirim jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai dihalangi adik kita untuk menikah gara-gara kita belum menikah. Itu adalah yang harus diluruskan. Sebagian masyarakat semacam ini nggak boleh nyalip. Nggak tahu itu tradisi mana itu. Tradisi orang kafir maksudnya biar zina. Wong adiknya sudah punya pasangan, seneng dan sebagainya, takut terancam zina, ngadu ke ibunya mau menikah. Kata ibunya enggak, pokoknya kalau kakakmu belum dapat. Akhirnya kadang-kadang dipaksa kakaknya menikah dengan asal menikah. Nah, itu juga salah lagi. Dapat jodoh tidak dengan cara memilih. Sudah rusak semuanya. Masalah jodoh Allah yang ngatur kalau dapat hari ini Alhamdulillah, esok hari Alhamdulillah. Bahkan di saat orang tidak mendapatkan jodoh bukan berarti ahli neraka. Berapa banyak orang masuk surga dengan tidak kawin. Jadi tujuan kita ridho Allah. Kalau memang menikah menjadikan Allah ridho kepada kita, mari nikah. Kalau ternyata tidak, tunda dulu sampai Allah ridho dengan pernikahan. Jangan dipaksakan. Maka ini adalah hal lain yang harus dicermati di masyarakat. Jangan sampai gara-gara kakaknya belum menikah, adiknya pun tidak boleh menikah. Ini adalah cara yang tidak benar. Kalau adik kita menikah duluan, alhamdulillah syukur. Harus kita yang lebih bahagia, lebih bergembira. Sebab di saat kita mulai cemberut itu dengki, dengki merusak hati, dengki menghapuskan amal, dengki menjauhkan dari rahmat. Akhirnya benar nggak kawin-kawin sampai tua nanti itu. Nah, para ibu, para orang tua harus bijak. Halal dulu kita perhatikan, jangan urusan karir, urusan sekolah, urusan kakaknya belum menikah, jangan itu. Kalau sudah ketemu jodoh baik, orang soleh dilamar, orang baik kenal Allah nikahkan. Biarpun umur 15-16 tahun, bukan bukan masalah itu. Akan dididik oleh sang suami. Semuanya kita bangun bersama-sama sampai mendapatkan karir dia dalam keadaan aman. Jangan sampai gelarnya anak kita besar tapi termasuk plus gelar bezina. Ini insya Allah. Kemudian di dalam pernikahan ada tawar menawar biasanya dalam urusan resepsi. Resepsi kadang-kadang permintaan harus dengan ini dengan itu Mungkin dengan biaya yang sangat mahal, jangan. Kalau Anda punya duit, boleh lakukan karena ini bergembira atas rahmat Allah. Orang bisa nikah itu rahmat besar. Sebab kalau tidak nikah zina dan zina itu mengerikan. Kalau sudah bisa menikah, lakukanlah menikah. Anak kita nikahkan dan syukurilah dengan harta yang halal. Jangan memaksa. Dengan resepsi memaksa besar-besaran tidak perlu itu semampunya. Yang bisa nyembelih ayam, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih kambing. Yang penting kau beli itu nikah halal. Mungkin ada yang tidak perlu resepsi karena memang tidak punya uang. Tidak ada masalah. Jangan pernikahan ini sudah menjadi beban belum apa-apa. Dari pihak perempuan harus mengatakan, kita kalau makannya tidak begini nggak mau. Kalau tidak dengan acara besar sini nggak bisa, harus di gedung ini dan sebagainya. Calon suami bingung, dari mana saya dapat duit ini? Terpaksa ngambil yang haram, minjem yang ke sana kemari, pinjemannya banyak, habis bulan madu nggak sempat bulan madu mikir utang, ditagih orang. Lakukan ala kadarnya dengan kesederhanaan. Kalau kita tahu paling hebatnya manusia, paling mulianya manusia setelah Rasulullah adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Di saat menikah dengan Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah, yang mendandani, yang mempersiapkan semuanya adalah Rasulullah. Dipilihkan semuanya bahan asli istimewa. Bahan orsinil semuanya. Ranjangnya Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah yang sangat mulia. Ranjangnya adalah pasir yang ditinggikan. Hundukan pasir asli, nggak ada campurannya. Kemudian selimut beliau asli, tidak ada campurannya. Kulit binatang yang dilembutkan, dan jika selimutnya Sayyidah Fatimah di Zahra, selimut pengantin itu, kalau diangkat ke kepala kakinya kelihatan. Kalau diturunkan ke kaki kepalanya kelihatan. Karena kurang lebar. Kemudian bajunya ada tambalan 12 dalam riwayat Rasulullah sendiri yang menambal. Mungkin ada yang berkata, itu kan zaman dulu belum ada baju bagus ya. Oh, tidak. Rasulullah pernah mendapatkan baju Afiriyah yang bersulam emas tidak pernah diberikan oleh putri beliau. Yang sekarang ada di museum, orang Cirebon yang paling kaya nggak akan mampu membelinya. Ada sekarang anaknya Pak Presiden pakai baju bersulam emas? Tidak ada. Tapi Rasulullah pernah mendapatkan baju bersulam emas dan dikasih bermacam-macam baju Rasulullah itu oleh orang. Tetapi tidak ditempelkan di baju anaknya karena apa? Tidak ingin mendidik kesombongan. Pahamilah makna ini. Pernikahan yang penting halal diridhoi oleh Allah. Jangan memaksa kalau sudah berubah kesombongan. Bagaimana kita akan mencari ridho Allah dengan sombong. Gede-gedean pernikahan. Memaksa dan sebagainya. Wong saya ini orang terhormat. Masa nikahnya cuma sebegitu. Lama tidak punya duit mau apa? Tidak ada duit ya sudah ala kadarnya. Jangan memaksa, betul. Kadang-kadang calon suami ini banyak pengaduan. Calon istri saya minta makanannya harus prasmanan, kemudian undangannya harus begini dan sebagainya. Saya nggak mampu, waduh, susah. Bagaimana kalau saya ngutang-ngutang sih boleh, tapi kembalikan bisa nggak? Jangan sampai bulan madu seminggu orang pada datang lagi utang. Pusing, mana bisa senyum. Mulai di situ sangat sumpek, sumpek, sumpek, tidak mesra hidup rumah tangga. Karena istri yang baru berkumpul diajak mikir utang. Perhatikan makna ini. Jadi menikah ala kadarnya. Kemudian yang kalau punya harta lebih, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah, ngundang orang yang lebih banyak, ngasih makan yang lebih banyak, ngasih hadiah duit kepada orang lebih banyak boleh. Tetapi jangan memaksa satu. Kemudian di dalam acara itu lakukanlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Karena yang kita bidik ridho Allah. Kalau ingin mengadakan hiburan-hiburan yang diridhoi oleh Allah. Jangan mengadakan acara-acara yang haram. Acara yang haram, Masya Allah, Inginnya dapat ridho Allah pernikahan dalam irama menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata di dalam pernikahan itu dilakukan dengan cara-cara yang haram. Tidak tahu pokoknya hiburan ternyata di situ ada yang berdiri laki-laki perempuan joget-joget pada bajunya setengah badan. Misalnya. Itu bagaimana akan membimbing anak kita kepada kebahagiaan. Wong dari awal pernikahannya sudah dimulai dengan haram. Cara yang bagus mungkin dengan pengajian dan sebagainya. Mungkin acara ya sudah dalam rangka menikahkan anak saya pengen mengadakan acara seminar di Islamic Center atau di mana. Setelah itu makan bersama. Atau dengan acara-acara lagu-lagu islami kosidah-kosidah yang indah. Ditampilkan oleh orang-orang yang berakhlak. ya ini harus kita hadirkan makna ini. Jangan asal resepsi yang penting orang senang. Kita ini yang bakal yang yang kita pikirkan kita bakal senang nggak nanti di akhirat. Anak kita ini bagaimana? Meniti kebahagiaan harus dengan kemuliaan. Kemudian mungkin mohon maaf diantaranya mempelai itu biasanya dipajang dengan membuka aurat di depan laki-laki. Ketahuilah itu sebetulnya harus kita jelaskan selagi haram di luar pernikahan, di dalam pernikahan pun juga haram. Mungkin kita kebawa kepada adab dan tradisi yang berat untuk kita tinggalkan akan tapi orang yang ingin jihad kepada Allah, jihad menuju Allah tidak akan merasa sulit. Kalau ternyata tamunya perempuan semua, yang nyuting perempuan, yang memainkan alat musik kosidah-kosidah perempuan semuanya, boleh anak putri kita saat itu dibuka auratnya. Dan wahai pada adik-adik putra, kalau pengen punya istri, ketahuilah istrimu itu privasi Anda. Jangan dipajang untuk orang lain. Istri Anda adalah buat Anda <laughs> saja. Jangan dipamerin istri saya cantik. Maka teman-temannya dikenalkan istrinya lagi bajunya setengah badan. Dipajang di kuade. Ketahuilah ini sebetulnya suami yang nggak punya cemburu. Ini adalah makna sulit zaman ini memang sulit namanya orang jihad sulit. Alhamdulillah jihad kita tidak usah perang di medan laga yang bakal kena tombak kita. Jihad kita saat ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita di dalam pernikahan. Ini kita perhatikan jangan dibuka anak kita auratnya lalu dilihat oleh orang banyak. Kalau terpaksa dia harus membuka aurat di gedung yang khusus gedung islami. Maka saat ini pun kita perlu mengadakan perayaan secara islami, ada gedung yang gratis begitu, mengadakan acara di situ, ada sekuritinya yang muslimah. Jadi yang jaga muslimah semua yang di situ adalah acara muslimah. Kaum laki-laki nggak apa-apa datang di situ asalkan yang hadir juga menutup aurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jawab dulu mungkin karena tiga pertanyaan. Baik, atau oh, enggak, enggak, silakan. Ada lagi? Barangkali ada pertanyaan mirip, nanti tinggal disatukan jawabannya. enggak dipersilahkan, dilanjut. Biar sampai berapa? Coba, eh, eh, ini pertanyaan saya ditulis ya? Enggak, enggak, biar enak langsung. Enggak, langsung, langsung. Langsung biar, tidak langsung, jangan ditulis. Enggak terserah bagaimana, Pak. Terserah bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته cukup seperti ini lalu ternyata anak kita salah pilih dosakah kita atau tidak yang harus kita pahami ilmu tidak cukup harus dibarengi dengan pembimbingan tidak hanya kita cukup nak kamu harus memilih yang begini begini begini saja itu ilmu akan pembimbingan itu dalam arti pantau di saat ada gejala di anak kita mulai senang kepada orang harus ada komunikasi itu dipantau kalau ilmu saja ilmu tertulis bisa dilanggar dilipat ini selesai atau kita kasih nak harus suamimu anak apa calon istrimu yang solehah, yang begini, yang begini, begini. Itu ilmu. Tapi ternyata bimbingan menuju ke sana itu penting. Kita pantau, ajak komunikasi terus. Sampai kita antarkan anak itu ke sana dengan ilmu dan bimbingan. Kalau ilmu banyak orang tahu. Semua orang tahu kalau pengen istri yang benar baik. Tahu semua orang. Akan tapi ternyata karena nggak tahu jalannya ini tadi kita perlu ada yang membimbing. Maka orang tua yang membimbing nanti ayo diantarkan. Anak itu kurang baik. Nah anak ini kita terus sampai anak itu sampai ke sana. Jadi tidak cukup dengan ilmu tapi harus barengi dengan bimbingan. Ini harus kita perhatikan. Bimbingan ini adalah pengarahan yang tidak pernah berhenti. Kalau ilmu kan cukup sehari selesai nak. Suamimu harus begini. Istrimu harus satu, dua, tiga, empat. Ternyata psikologi anak perkembangannya harus kita pantau terus. Dan ini makna bimbingan. Jika ternyata salah pilih kita lihat dari mana, kita lihat dari mana sebab kesalahan ini. Kita benarkan perlahan-perlahan. Inilah bimbingan kalau sudah kita upaya seperti ini, kok masih saja anak kita nggak karu-karuan, sudah lepas kita. Tetapi kalau hanya sekedar mengasih ilmu, cukup suruh ngetikkan tetangga, tolong cara-cara calon istri yang baik begini ditempel di rumah, beres. Tapi itu belum membimbing. Tapi bimbingan ini adalah lebih penting. Kemudian uh, urusan jodoh kita pasrah kepada anak, dia sudah gede Kita sudah gede. Ya sudah kamu milih pilihlah terserah. Oh, ini adalah kesalahan pertama orang tua. Yang artinya sebetulnya orang tua saat itu adalah belum cinta betul kepada anak. Sebab yang namanya anak pengalamannya belum banyak seperti kita. Dan pemahaman seseorang tentang pernikahan lain. Orang sudah mengalami pernikahan dengan yang belum harapannya lain. Kalau orang belum menikah apalagi dia diliputi oleh hawa nafsu seks yang tinggi yang dipikir adalah nafsu seks saja. Sehingga yang terbayang adalah kecantikannya dan sebagainya, tidak terbayang yang lainnya. Maka orang tua itu yang menjelaskan. Jangan sampai kamu melihat dari sisi ini saja. Nak, lihatlah dari sisi ini. Lihatlah dari isi. Dari keluarganya bagaimana, pergaulan bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kedekatan dengan Allah bagaimana. Ini harus kita perhatikan kiri kanannya ini. Maka jangan sampai pasrah kepada anak, tapi bantu. Dan kedekatan seorang tua kepada anak dan kebijakan orang tua kepada anak menjadikan anak tidak bakal bisa menolak. Kenapa kok anak berani menolak permohonan orang tuanya? Ya karena tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin orang tua yang selama ini diktator nggak mau tahu. Yang penting harus begini. Oh tidak. Hidup itu dengan komunikasi bukan semauku sendiri. Tidak. Dimusyarah kendang yang baik. Biasakan anak diskusi saling menghargai pendapat. Maka saat kita usulkan. Dan dia ngerti bekti akan bertanya, termasuk orang soleh di saat tidak menikah akan bicara, mama papa punya calon atau tidak. Padahal dia sendiri punya calon. Mama papa punya calon atau tidak. Karena dia tidak ingin menyakiti orang tuanya. Karena orang tuanya diskusi manis. Orang tuanya mengatakan, saya sih sudah ada. Karena orang tuanya juga bijak. Tetapi kalau ada yang lebih bagus dari calon saya, juga tidak ada masalah, nak. Kenapa memangnya? Orang tua jangan langsung menanggap, saya punya, jangan macam-macam loh ya. Belum apa-apa digituin. Sambutlah orang anak ini omongannya karena dia mau membuka, ingin membuka komunikasi, buka. Saya sebetulnya sama mama papa sudah punya calon nak, tetapi barangkali saya ini juga khilaf manusia ada calon yang lebih bagus. Baru didiskusikan, anak merasa terbuka, ah oh, nyaman saya bicara dengan ibu. Pak, ada orang kemarin lamar mau mau ingin menikahi saya orangnya begini-begini. Wah, semoga dia memang lebih bagus dari calon papa. Tapi kita harus lihat dulu nak ya. Hati-hati jangan jangan jangan deket-deket dulu ya. Sebab kalau sudah dekat-dekat biasanya nipu nanti. Kita lihat dari jauh dulu nak. Kita sambut yang demikian ini. Komunikasi. Sehingga di saat kita tidak setuju pun dengan dengan calon itu, cukup kita mengatakan, sebab saya akan istikharah dulu. Karena kelihatannya tidak baik pun kadang-kadang dengan istikharah cocok. Tapi ingat, adik-adik putra, adik-adik putri, kalau istikharah jangan seneng dulu. Kalau istikharah, istikharah seneng dulu, ya dia terus yang kelihatan. Makanya kalau istikharah sarannya kosongkan hati dari dia. Nggak ada dia. Yang ada dia, dia sama yang lainnya. Jadi kosong. Nanti baru oleh Allah akan diberi petunjuk. Dan orang istikharah itu tidak harus terlihat. Orang melakukan istikharah tidak harus bermimpi ketemu dia. Tidak. Yang penting istikharah itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sunnah hukumnya. Kalau kita ingin memilih, milih pekerjaan, milih apa saja, milih jodoh, istikharah dua rakaat selesai. Mimpi atau tidak mimpi, jalanlah esok. Kalau memang Allah tidak Allah Allah, Allah tidak setuju dibatalkan begitu saja. Kalau ini nggak baik buat kita, tiba-tiba dibatalin oleh Allah. Biarpun keluarganya sudah dekat dengan kita baik, karena Allah tahu ini nggak pantas, hamba ini sudah istikharah dengan cara yang Allah lebih tahu digagalkan. Gampang. Maka di saat itu kita, kalau tadi anak diajak diskusi. Ada sebuah contoh orang soleh yang kita sangat kenal dengan beliau. Beliau mendidik anaknya sangat bagus. Rupanya sang bapak ini punya kriteria calon suami buat anaknya. Jangan sampai menikahkan anak dengan paksa, akan tapi dengan hikmah, dengan kecerdasan kita, bagaimana agar anak tidak terpaksa menikah. Ini kebijakan orang tua. Seorang tua, ini seorang ustadz, tokoh masyarakat, kiai, ingin menikahkan anak putrinya dengan seorang laki-laki. Ini salah satu misal cerdasnya orang ini. Rupanya suatu ketika, sang anak perempuan ini diajak umroh. Mampir di Jakarta, calon suaminya itu sebenarnya sudah sepakat antara keluarga dengan keluarga. Calon suaminya nanti suruh menyambut di Jakarta, suruh nganterkan buah dan sebagainya. Sang anak putri itu ada di sini, ada ada bersama abahnya ini. Sama ibunya juga, ini mau umroh. Lalu diperkenalkan ini adalah AA. Disebut namanya. Sudah begitu dok. Setelah pergi sambil ngomong sama ibunya itu. Anak itu baik. Gitu dok, jangan ngomong ke anak anak itu baik. Selesai. Sampai di umroh depan multazam, nak, semoga kamu nanti dapat jodoh yang baik ya. Minta kepada Allah semoga diberi jodoh seperti AA itu. Dia jadi seperti apa? Dan sudah jadi ini di rumah. Tapi anak ini belum mengerti. Di tempat lain diingatkan, nak, nanti kalau minta jodoh, semoga jodoh orang yang soleh baik seperti AA itu ya. Terus diingatkan begitu. Berapa kali waktu di Mekah itu selalu diingat AA itu. Sampai di rumah belum lama seminggu dilamar, dia tidak nangis. Dia tidak apa karena senang malahan, karena sudah tahu, sudah masuk di hatinya dengan cara yang halus, bukan dipamerin dulu nih bawa dulu ke sana anakku, nggak ada itu. Dikenalkan dulu, nah, maka dengan cara begitu ini adalah kebijakan. Orang tua tidak ditolak biarpun tidak kenal dulu. Tapi dididik di rumah tangga anak hormat ke orang tua, pernikahan lancar sampai hari ini punya anak banyak dan harmonis soleh-soleh anaknya. Ya ini, jadi rupanya orang tua di sini harus bijak. Kalau orang tua punya pilihan jangan dengan bahasa diktator, tapi bahasa santun, bahasa komunikatif itulah yang mengantarkan anak pada nerima. Sehingga anak pun tidak akan mengatakan, "Enggak, Pak, kalau saya." Ya, karena setiap hari ribut dengan bapaknya, anak pun begitu. Makanya keharmonisan di rumah tangga ini penting untuk menjadikan anak patuh dengan undang-undang rumah tangga. Dan ini tujuan kita. Jadi kalau rumah tangga nggak harmonis, anak susah diatur. Mau menikah semaunya sendiri, dapat mantu kurang ajar sama kita. Sudah anak susah diatur, mantunya juga begitu. Ngerokok dia habis. Gara-gara rumah tangga kita tidak baik. Maka ada rentetannya. Antara rumah tangga dengan anak-anak dan rumah tangga. Ini. Maka itu jadi tetap jangan sampai kita memasrahkan kepada anak. Tapi ayo bareng-bareng dicari yang sampai ketemu kepada orang yang menjadi pilihan. Kemudian tadi bagaimana agar anak kita jadi pilihan ya? Tadi pertanyaannya. Agar dipilih yang benar bagaimana? Anak kita itu. Kalau orang tahu kemuliaan dan kebaikan. Kalau kita ingin menikah dengan orang baik. Anak kita ingin dinikahi orang baik, ibaratnya kita memancing. Kalau pengen mancing, buat umpan selera ikan, bukan selera kita ya. Senang bakso pedes, mancing pakai bakso pedes, nggak dimakan sama ikan ya. Kalau pengen mancing, pancinglah Anda dengan umpan selera yang dipancing. Anda ingin menantu yang baik, soleh, bagus, didik anak kita menjadi orang baik dan soleh. Itu adalah umpan untuk mengundang yang soleh. Sebab orang soleh tidak bakal mengambil anak kita yang kurang ajar. Maka pendidikan di rumah ini penting. Soleh ini bukan berarti harus jadi ustadz. Jadi pakar insinyur, yang soleh banyak. Sujudnya nyaman, nangis. Ustadz yang nggak nangis juga banyak. Kan begitu. Ada orang uh, pakar ekonomi menangis di saat sholat banyak, takut kepada Allah banyak, yang haram takut banyak. Jadi kita didik soleh ya semacam itu. Anak kita putri kita solehahkan, kita didik dengan yang baik itu umpan. Yang datang siapa nanti? Orang baik. Lah kalau anak kita sudah nggak karu-karuan, bajunya, pergaulannya, mabuk juga pernah, setiap malam minggu hilang. Siapa yang bakal mengambil nanti? Umpannya iman kotor, umpannya umpan jelek. Mau mau mau ikan ikan yang gede, ikan ke, ke, ke ikan ke, itu baru dapat. Salah pilih itu. Ikannya salah pilih, masya Allah. Jadi anak kita itu dinikahi oleh orang itu karena orang itu salah pilih. Untung kalau dapat seperti itu. Tapi kalau yang datang juga sama-sama ini. Kotor-kotor, jelek-jelek. Na'udzubillah min dalik. Sesuai dengan pertanyaan berikutnya nanti yang disampaikan oleh uh, Mbak Yeni tentang itu tadi. Orang zina dengan orang zina insya Allah. Jadi kalau umpannya jelek, nanti ya jelek. Jadi jadikanlah anak kita solehah atau soleh maka secara otomatis nanti bakal dicari dan kami ingatkan lupa yang meminang bukan harus anak laki-laki kebiasaan jelek ini tidak boleh kalau saya punya anak perempuan pun saya akan mencari jodoh buat anak-anak anak perempuan saya jangan menunggu ya kalau nunggu dapat rombengan rugi jangan nunggu kita punya anak perempuan ada laki-laki soleh baik jangan Jangan dilewatkan ini. Kita datang. Contohnya sendiri apa? Sayyidah Khadijah ngerti Rasulullah orang istimewa. Ha, jangan diambil orang. Kirim pamannya untuk na nanya. Kirim orang lain untuk nanya. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai anak yang bernama Sayyidah Khafsah. Sayyidah Khafsah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar ingin mendapatkan mantu yang baik. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku punya anak perempuan. Yang namanya khobsoh barangkali kamu ada minat. Ibaratnya begitu. Ditawarkan. Dan gak hina ini. Sayyidina Abu Bakar diem tok. Kecewa Sayyidina Uthman. Oh, Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Abu Bakar gak mau dengan anak saya. Datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Wahai Uthman, saudaraku, sahabatku. Aku punya anak yang namanya Khofsoh. Barangkali kamu ada minat dengan anakku. Berbanyak Sayyidina Uthman juga diam tidak menjawab. Faham Saidina Umar kalau Saidina Uthman belum minat dengan putrinya. Akhirnya ya sedikit kecewa tapi bukan putus asa. Ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya punya anak perempuan pengen saya itu anak saya dapat suami yang baik. Tapi ternyata Sayyidina Uthman, eh, ternyata Utsman tidak mau dan Sayyidina Abu Bakar pun tidak mau bagaimana ya Rasulullah. Ngadunya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah Khafsah bakal mendapatkan suami lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman. Bingung dia. Siapa ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman? Dibilang Rasulullah saya yang akan menikahinya. Lihat. Karena usaha dulu bu. Baru dapat saya Rasulullah. Kalau nggak usaha ya dapat rombengan bener ini. Jangan malu gengsi saya. Itu kesombongan yang menjadikan hina orang. Ada orang soleh, orang baik. Coba dengan berbagai cara. Jadi yang meminang pun tidak ada masalah. Anak putri kita tidak ada masalah. Karena kita pengen baik, jangan gengsi. Oh, lagi masak perempuan mulai dulu. Bahwa, eh, kayak rendah banget. Oh tidak, kemuliaan. Sayyidina Awas Umar ibn Khattab mendapatkan Rasulullah setelah berjuang. Mendapatkan yang baik dan dinilai oleh Allah sebuah perjuangan itu. Kemudian kelanjutannya. Uh, orang tua belum berani membuat sebuah spekulasi lillahi ta'ala belum berani membuat spekulasi karena Allah menikah, menikahkan anaknya yang lagi sekolah. Wah, ini gimana? Kalau saya sih kemarin juga begitu. Dan kebetulan yang berbicara itu menikah lagi kenceng-kencengnya sekolah waktu itu. <laughs> Kami menikah baru menginjak waktu kita melanjutkan di studi dulu waktu baru menginjak mulai ngambil S2 lagi berat-beratnya banyak apalan menikah saat itu Rupanya Alhamdulillah setiap hafalan pusing dihibur oleh istri jadi tambah cepat. <laughs> jadi tidak usah pusing. Dulu bayangannya bagaimana cari makan ternyata Allah yang ngasih. Semuanya Allah yang ngirim. Nah tidak usah pusing urusan nikah. Ternyata kita kembalikan kepada makna keimanan dan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata kita masih ragu, ketahuilah kita meragukan Allah tidak mampu mengatur anak kita. Yang penting itu betul. Kita arahkan siapa yang calon menjadi, yang bakal menjadi istrinya siapa yang bakal menjadi suaminya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian sama-sama dibimbing dan kita pun dulu membuat satu kesepakatan, saya akan menikah tapi mohon saling mengerti kami masih saling sekolah. Ternyata sekolah juga lancar, tidak ada masalah. Dan begitu. Dan semua insya Allah banyak orang-orang ini. Bahkan kalau kita lihat orang-orang gede itu, yang berhasil tuh lihat, tidak ada yang sendirian sampai tua, sampai selesai, belum punya anak, nggak ada hampir. Kalaupun ada satu dua, lebih banyak adalah yang didampingi oleh istri tercinta. Tidak usah kita buat contoh, tanya aja. Orang yang berhasil-berhasil itu adalah ternyata di dalam meniti karirnya didampingi seorang istri yang solehah. Jadi tidak usah khawatir masalah ini. Takutlah kepada Allah jika ternyata anak kita sudah ada tanda-tanda menuju pernikahan. Kalau tidak segera kita sambut, ternyata dia terjatuh kepada yang haram, yang rugi adalah kita. Jadi unsur keimanan saja itu sebetulnya. Unsur keberanian kita di dalam mengambil spekulasi yang benar ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata masih belum berani, apa yang kita takutkan harus kita cari. Yang kita takutkan apa? Mungkin sisi lain yang kita takutkan ternyata di luar itu. Anakku ini senangnya dengan orang yang belum baik, masuk akal di situ. Berarti harus segera dicarikan, dicarikan. Mungkin takutnya, aduh anak belum punya pekerjaan, masya Allah. Kalau kita hanya memikir urusan ini, yang memberi pekerjaan adalah Allah segali kita, selagi kita memperjuangkan kehalalan yang Allah ridhoi, maka Allah akan memberikan pekerjaan yang halal terus meniti pekerjaan dan harus kita semuanya itu adalah saling mengerti fahamilah kalau ternyata anda punya menantu yang masing sekolah jangan dituntut untuk banyak memberi nafkah ya kita bantu anda punya anak perempuan dinikahi oleh orang yang masih sekolah ya tidak ada masalah jangan nunggu sekolah dulu baru ngawini anak saya nggak usah malah didukung kita hitung-hitung ikut saham dalam berjuang Ya sudah nak, tidak apa-apa nikahi anakku, teruskan sekolah. Adapun masalah istrimu biarlah saya yang ngurusi. Tidak ada masalah begitu. Kerjasama yang baik. Bukan, bukan. Sekali lagi kamu menikah dengan anakku, kamu tanggung semuanya pokoknya. Ah, takut menikah. Tetapi pernikahan itu tujuannya adalah menciptakan keindahan ya ditanggung bersama. Memang kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah. Tetapi di saat sang istri mengatakan, bang jangan mikir nafkahku tidak dosa sang suami. Ibunya anak-anak putri itu kok paham. Orang tuanya anak putri paham. Nah, karena kamu masih sekolah, lanjutkan sekolah yang benar. Subhanallah akan tertanam kecintaan yang tinggi bagi yang laki-laki ini terhadap anak putri kita. Karena kita telah mendidik yang baik, mendidik dengan penuh keindahan. Begitu juga seorang suami yang ternyata seorang istrinya itu adalah dididik orang tuanya dengan pendidikan yang baik, maka sang suami pun menerima wanita ini adalah dengan penuh kelegaan. Jangan sampai bapaknya ngajar nuntut. Anak mantu putri kita rupanya nggak bener Sudah anak kita sekolah, mintanya macam-macam, mobil harus ada, masa kita ngontrak terus, dan sebagainya. Nah kenapa begitu? Jawabnya sederhana, salah pilih mantu. <laughs> salah pilih mantu tadi itu. Ah, milih mantu nggak pilih-pilih. Makanya baru nikah nuntut macam-macam. Anak kita gagal sekolah ya karena salah milih mantu, macam gagal sekolah anak kita. Kalau kalau mantu kita benar, masya Allah anak kita bakal cepet malam sekolahnya. Jadi jangan takut. Kita kembalikan kepada makna keimanan. Kemudian masalah memang ada ayat bahwasanya Allah menjelaskan kalau orang zina pezina itu tidak pantas kecuali dengan orang pezina. Itu menunjukkan dan itu bukan berarti tidak sah. dulu adalah tidak sah. Tapi itu itu ayat sudah tansuh dan dihapus akan tapi dan dihapus dan yang menghapus itu adalah boleh kita menikah asalkan orang itu tidak punya istri, tidak, eh, tidak punya suami, dan dia dalam keadaan tidak dalam iddah. Maka boleh menikah, biarpun itu berzina. Akan tapi kita harus paham, tidak semua yang boleh harus dilakukan. Tidak semua yang sah harus dilakukan. Kami tanya, adik kami yang kami cintai, calon dokter, calon insinyur. Setelah mendengar informasi dari ulama, bahwasanya menikah dengan perempuan gila adalah boleh dan sah. Perempuan gila dinikahi boleh dan sah. Apakah semua yang boleh harus dilakukan? Tanya jawab. Apakah yang boleh harus dilakukan? Tidak. Sama menikah dengan ahli kitab boleh. Boleh itu artinya ya sah. Tapi apa semua yang boleh harus kita ambil? Sama menikah dengan seorang perempuan pezina sah dan boleh. Tetapi apakah semua yang boleh itu harus kita lakukan? Harus kita pahami makna ini. Ya, sekarang suruh milih dengan akal sehatnya. Ini perempuan pernah zina, ini perempuan tidak pernah zina, sama-sama cantik, sama-sama baik, pilih yang mana kira-kira. Semua orang paham bahwasanya yang tidak berzina adalah yang lebih bagus. Jadi, makna pembolehan di dalam ayat itu hanya sekedar penghalalan saja akan tapi keutamaan adalah apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini. Menikah dengan bekas berzina, naudzubillah. Biarpun bertobat, biarlah dia tobat dengan orang yang tidak tahu kalau dia zina. Biar bertobat, dia lalu menikah dengan orang yang tidak pernah tahu kalau dia itu berzina. Nah Na'udzubillah misalnya, seorang A menikah dengan B. Ah, A berzina dengan B. Dua-duanya jangan bertemu karena sama-sama zina. B menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau B ini pernah zina. Agar B itu masuk rumah tangga dalam keadaan dihormati. A-nya pernah zina dengan B, jangan menikah dengan B. Menikahlah dengan orang lain yang orang lain tidak tahu kalau dia pernah zina tampillah saya masuk rumah tangga dengan segala kemuliaan. Makanya jangan sampai bodoh anak-anak kita, tolol anak-anak kita dengan bahasa terus terang. Takut ditinggal, yang dibicarakan keperawanan dan sebagainya, itu apa? Bukan itu yang dibicarakan keperawanan yang sesungguhnya adalah ketulusan dengan Allah. Biarpun itu berzina, mau nangislah kepada Allah. Tobat, jangan ceritakan kepada siapapun. Termasuk dosa yang tidak diampuni adalah orang berzina di malam hari, esok paginya cerita di kantor tidak akan diampuni oleh Allah. Allah akan berkata, bagaimana aku akan mengampuni dosamu, sementara engkau sendiri berbangga dengan dosamu. Kau sebut-sebut kepada orang lain. Tidak usah ceritakan, cukup menangis. Hilangkan semua nostalgia, hilangkan semua cerita dengan orang yang pernah berzina itu. Ini penunjuk malah masalah kemuliaan. Kalau termaksa harus menikah, ya menikah sah. Akan tapi untuk meniti kebahagiaan mesti ada ganjalannya. Atau tidak dengan yang menzinai, tapi dengan orang lain dengan bahasa terus terang. Bang, tolong terimalah apa akad abdaku, bang. Aku pernah begini, lihat. Biarpun diterima oleh suaminya, ada catatan hitam di situ. Di saat suaminya pergi, dia mikir dulu istriku pernah zina ya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Eh, tak yang ngelihat sinetron. Sinetronnya isinya orang yang tobat terjerumus lagi. Jangan-jangan istriku seperti itu. Oh, nggak karu-karuan. Rusak. Tapi di saat menikah dengan seorang wanita yang saat itu suci menurutnya, ada penghormatan di situ. Sebab rusaknya pernikahan itu di saat seorang pasangan melihat pasangannya itu lebih rendah. Seorang suami jika melihat calon istrinya itu lebih rendah dalam akhlak dan lain sebagainya, itu awal menghinakannya. Seorang istri melihat calon suaminya rendah pernah zina, itu awal menghinakan. Sehingga menganggap dia lebih bagus dan itu bencana. Akan tapi di saat kita menikah dengan seorang ternyata dia dalam pemahaman kita secara dohir orang baik soleh. Maka ada penghargaan dan hidup suami istri itu sebetulnya adalah saling menghargai, saling mencintai, bukan saling merendahkan. Pahami makna ini insya Allah. Kemudian lebih uh, istri membela suami lebih daripada orang tua. Memang kewajiban kepada suami adalah lebih dibebankan, lebih berat daripada kepada orang tua. Di saat terjadi pertentangan. Tetapi ketahuilah, jika seorang suami bijak dan istri bijak, orang tua bijak, tidak akan ada pertentangan di sini. Kalau ternyata ada seorang suami yang menuntut istrinya patuh kepadanya, dengan cara dolim kepada suaminya ketahuilah itu bukan suami yang benar seorang suami yang menuntut istriku kamu harus patuh kepadaku saya mau ke rumahnya ibu ibu sakit jangan ke sana nah itu suami nggak benar ya jelas nggak benar wong istrinya mau berbakti ke orang tuanya nggak boleh ini bagaimana coba kalau suaminya kenal Allah malah yang diutamakan adalah ibu selalu diingatkan Umi Mama kok lama nggak kunjung ke ibu lihat indahnya kehidupan ini karena suaminya benar maka sebetulnya tidak ada pertantangan kalau ada seorang suami menuntut istri yang mengabdi sampai durhaka ke orang tuanya, ketahuilah suami itu dalam catatan hitam. Seorang istri pun begitu. Suaminya ingin membantu ibunya, marah-marah. Apa-apa ini ngasih terus ke ibu. Nah. Astagfirullah, ini istri bagaimana ini? Salah pilih ya dulu. Aha. ong suaminya mau berbakti ke orang tuanya nggak boleh. Akan tapi suami yang saling mencintai kenal Allah justru akan mengajari istrinya berlomba. Umi yang jangan lupa ke ibumu ke ibu kita. Sama, abang AA juga begitu dong. AA sudah beli belum? Bahkan kalau perlu di saat membeli hadiah jangan diutamakan kita dulu. Mertua dulu, kita dahulukan ini buat mertua, ini buat keluarga kita. Akhirnya semua saling mengkungkan, tidak ada pertentangan di sini. Jika ada pertentangan tentu ada yang salah di sini. Di saat benar-benar ada pertentangan misalnya, mana yang dahulukan? Tetap suami didahulukan, tapi pertentangan kayak apa? Orang ahli, orang bijak tidak akan pertentangan di dalam hal ini. Ini. Maka benar di saat memilih jodoh yang benar, pasangan yang benar, tidak akan ada pertentangan. Ziarah pun kadang-kadang berlomba. Kak, AA ke rumah siapa dulu? Ke rumah ibu aja, maksudnya ibu sang istri. Kata istrinya ke rumah ibu yang dulu. Jadi saling mengutamakan yang lainnya. Indah ini, bukan ke ibu dulu lah, ke ibu saya dulu, ibumu nanti. Nah ini kan sudah meremehkan di sini. Tapi di saat saling menghargai, masya Allah alangkah indahnya hidup dan ini akan kita cari. Di saat terjadi pertentangan memang suami harus benar-benar kita perhatikan karena yang dituju oleh syariat. Rasulullah memerintahkan patuh dulu kepada suami daripada kepada orang tuanya. Bukan berarti harus melanggar orang tuanya karena apa? Yang dibidik oleh Rasul adalah karena rumah tangga itu universitas kecil sebelum universitas gede. Madrasah kecil kalau sudah di rumah itu ibunya biasa bangkang kepada bapak, Eh, sang istri membangkang kepada suami itu akan ditiru oleh sang anak dan itu awal bencana maka dihadirkan oleh Rasulullah patuh kepada suami patuh kepada suami sisi lain jangan sampai istri yang patuh salah pilih suami istrinya patuh setengah mati istri suaminya kurang ajar lah ini lagi-lagi sebabnya salah pilih tadi sudah istrinya baik, sehingga kata orang, aduh, Bu Haji ini baik sekali, tapi suaminya uh, suka nempelek, marah, dan sebagainya. ini bermasalah. Ya gara-gara salah pilih, biasanya seneng dulu-dulu itu. Nah, tetapi di saat semuanya saling mengerti, tidak akan ada bertentangan dengan orang tua sekalipun. Atau orang tua di saat menginginkan. Orang tua menginginkan, nak datang ke rumah. Ada perlu, lihat, suaminya mendengar. Langsung disambut, ma, jangan kemana-mana sebelum ke rumah orang tua. Kecuali suami busuk, Allah orang tuamu paling minta sumbangan. Ah, ini sudah busuk ini, masa orang tuanya mertuanya mau butuh sesuatu nggak boleh? Langsung tanya, perlu apa di sini? Kita siapkan semuanya. Lihat, itulah keindahan yang akan kita, akan kita bangun saat ini. Kemudian menyuruh anak untuk menutup aurat bagaimana caranya ini kewajiban akan tapi kewajiban yang had, yang harus kita hadirkan tidak halus dengan unsur paksa akan tapi bagaimana anak kita itu mau menggu, mengenakan baju menutup aurat dengan penuh kerelaan ini yang harus kita bangun jangan kita mendengar di sebuah majelis bahasanya menutup aurat adalah wajib karena wajib maka langsung pulang ke rumah menyaci makin nak Begini ini baju yang bikin masuk neraka. Hati-hati, bawa Pak yang harus ini. Ah, tidak menarik. Anak akan bingung, ngapain Pak? Ini Islam. Ya Pak, kalau memang Islam begitu lebih baik saya tidak Islam-Islaman. Bisa ngomong begitu anak. Anak belum pernah dikenalkan tentang agama. Kami menggambarkan kalau kita menyuruh anak kita sholat, nggak mau sholat misalnya, menyuruh anak kita pakai kerudung, jangan suruh pakai kerudung langsung. Dekatkan kepada ulama Allah, bawa ke majlis taklim, kenalkan dulu kepada Allah. Mungkin nak, cobalah kita ziarah ke rumahnya kiai nak. Kenapa? Minta doa, biar kamu nanti insya Allah dapat lulus ujian, bahasanya dibimbing oleh Allah. Ngapain saya harus ke kiai? Kiai itu orang dekat kepada Allah nak. Oh ya begitu, mau ke kiai. Ke kiai sekali, pakai bajunya nggak karu-karuan baju yang dulu nak. Ke rumah kiai mbok sekali-kalilah kita beli pakai kerudung nak ya. Supayalah menghormati kiai biar tambah dikabul doa kita. Nggak punya kerudung mah. Saya belikan kerudung, minta kerudung berapa sekarang. Nah, kita belikan kerudung satu persatu. Dan kalau kita ngasih hadiah, ngasih kerudung. Kok kerudung sih, Ma? Ya barangkali kita ke rumah kiai lagi. Kadang-kadang ada anak dikasih hadiah kerudung marah-marah. Kok nggak yang lainnya, Ma? Ya, kan sesekali Mama ngasih kerudung biar nanti bisa pakai ke rumahnya kiai. Atau ustadz, sesaat sudah punya kerudung. Nah, kan kamu sudah punya kerudung, yuk ikut Mama pengajian yuk. Ha. Ah, Nah, kalau kita marah ke rumah anak, kamu harus pakai kerudung dan hadir pengajian. Tidak mau pakai kerudung, tidak hadir pengajian. Ambil hatinya. Malu, ma. Tidak lah. Seminggu sekali kok malu, nak. Hadir, dok. Antari mama hitung-hitung temani mama. Sayang dengan mama enggak? Iya, ma, tapi kan enggak enak. Ya, kalau kamu memang ke situ bajunya enggak benar, enggak enak. Sekarang kan sudah dibelikan kerudung. Tidak ada orang ngira, dipikir kamu sudah sering hadir di sini. Iya deh ma hadir pengajian. Dibisikkan kalimat-kalimat kepada ustadz untuk menyampaikan yang indah. Mungkin pakai kerudungnya baru tahun depan. Yang penting saat ini sudah mulai berusaha. Dan jangan dengan kekerasan lalu ke rumah baju-baju yang nggak menutup aurat dibakar semuanya. Menanamkan kebencian kepada Islam itu. Rasulullah kedatangan orang, ya Rasulullah saya punya hobi mabuk. Dijawab Rasulullah duduk di sini yang sering. Bukan dikatakan berhenti, suruh berhenti tapi susah ya Rasulullah baik kalau susah sering ke sini. Sering lihat wajah Rasulullah, lihat orang-orang soleh. majlis taklim ada turun rahmat. Akhirnya tiba-tiba ia berkata, Ya Rasulullah, saya tidak mau lagi mabuk saat ini. Ya ini caranya, hadirkan keindahan. Menyuruh anak kita pakai kerudung yang indah. Kemudian di saat nanti beli baju lagi. Sebelum beli baju, jangan langsung di saat tidak beli baju diarahkan. Mungkin, wah ini minggu depan ini saya dapat gajian. Hari raya ini saya akan beli baju minggu depan. Sebelum beli baju jauh-jauh hari, orang tua harus bijak. Nah, yuk kita hadir pengajian atau kita bercerita tentang kecantikan wanita di dalam Islam itu begini. Ada orang yang mulia, orang mulia di dalam Islam adalah orang yang menjaga auratnya. Tapi repot, Mak. Memang repot bagi sebagian orang. Tetapi kalau orang mau Allah mau rubah gampang. Yang penting kita setiap malam berdoa, ya Allah, semoga saya mak, bisa mudah menutup aurat. Doa anak ya. Tapi saya begini, enggak. Kalau doa pada Allah gampang, nak. Setiap malam diajak doa agar menutup aurat. Minggu depan beli baju. Nah, kan dikasih duit, nak mau beli baju. Mau beli baju milih, ingat doanya enggak? Iya, tapi ingin doa enggak? Dan dia halus. Saat itu mungkin belum mau beli, tapi nggak apa-apa. Yang penting didekatkan anak kita. Jangan langsung dengan, oh kalau nggak pakai kerudung masuk neraka, bukan anak saya. Oh, tidak. Ternyata semuanya harus indah dan indah dan indah sehingga iman agama itu diamalkan oleh anak dan keluarga kita dengan penuh keindahan. Mungkin istri juga begitu sama. Jangan memerintah menyuruh kebaikan dengan paksa. Tidak. Rasulullah dengan keindahan dan keindahan. Sehingga dia pakai kerudung pun adalah indah. Jangan sampai mentang-mentang kita ini memerintahkan istri kita pakai kerudung, pakai kerudung benar. Tapi kerudungnya hanya takut dengan kita-kita mati, buka semuanya. Siapa yang bisa menjamin kita hidup lama? Rupanya hanya undang-undang di rumah. Pokoknya di rumah ini harus pakai kerudung. Kalau enggak, enggak bukan anak bapak. Oh, semuanya pakai kerudung, iya. Bapaknya pergi, lepas. Keluar memang pakai kerudung di tengah mobil dicabut. Lihat, karena bukan dari hati. Bapaknya mati habis semuanya Anda pakai kerudung. Lihat. Akan tapi kenakan apa? Kenalkan anak kita dengan kerudung adalah dengan keindahan seperti Rasulullah mengenalkan syariat adalah dengan penuh keindahan. Kalau kita harus memilih calon yang baik-baik, nanti yang baik bagaimana? Pertanyaan cerdas itu sebetulnya. Kalau kita harus memilih yang baik, terus yang nggak baik bagaimana? Jawabnya, yang nggak baik jangan diambil gitu saja bu. Masa kita harus rombengan mau? Terus bagaimana? Jangan mikir bagaimananya. Jangan mikir bagaimananya ada sendiri yang ngatur, bukan kita semua yang ngatur. Ada orang nggak baik empat empatnya, ada orang ini nggak baik semua. Mau kita ambil menantu semuanya? Kan tidak. Sudah punya anak perempuan empat, mantunya jahat semuanya karena punya pemikiran bahwasanya kasihan itu jelek kalau tidak diambil. <laughs> Nanti siapa yang ambil? Oh tidak. Ambil yang baik, yang jelek banyak. Yang jelek bukan empat orang kok. Miliaran manusia yang nggak baik di dunia ini. Sehingga di dunia ini ada kebatilan, ada kebaikan. Ada kebenaran, ada kebaikan. Ya, ini semuanya berantem sampai kita masuk surga, musuh Allah masuk neraka. Itu tidak berakhir itu. Tapi jangan kita itu menjadi yang ahli kebatilan. Memang di dunia ada orang kafir mukmin, ada orang jahat, orang baik, tetapi berusahalah di dalam pertarungan ini kita di kelompoknya orang baik. Ada pilihan ini calon mantu yang baik, ini calon mantu yang jelek. Akal sehat kita menuntut yang baik, ada adapun yang jelek Allah yang atur. Mungkin ada memang banyak seperti ini. Kita akan punya tugas dakwah ya. Ya kalau nanti yang kita ambil yang baik-baik bagaimana? Bahkan mungkin ada orang mengirim surat kalau memang orang baik-baik itu menikah dengan yang baik, ya enak. Mana perjuangannya? Seharusnya orang-orang baik itu menikah yang jelek dan lalu dia dibenerin saat itu. Ustadz-ustadz itu kalau menikah jangan anaknya ustadzah. Jangan dengan ustadzah. Ambil orang yang benar di pinggir jalan, dibetulin. Itu perjuangan. Kalimat seolah-olah indah, hebat ini. Masya Allah. Benar. Akan tapi ketahuilah ustadz itu setiap hari juga ngajarkan kebaikan. Bukan berarti harus menikah dengan yang tidak baik. Tapi mana perjuangannya? Lebih hebat mana? Kalau seorang ustadz menikah dengan orang yang nggak baik, lalu menjadi baik, dengan menikah dengan orang yang memang sudah baik. Menikah dengan orang yang baik itu namanya menggunakan akal sehat. Akal sehat. Kalau menikah dengan yang belum baik lalu mengandalkan kemampuannya belum tentu. Di saat menikah bisa saja kita kalah lalu kita menjadi yang tidak baik. Sebetulnya di hadapan kita adalah dua jalan. Ini ada jalan menuju kebaikan, keindahan, ini jalan menuju kejelekan. Akal sehat akan selalu mengatakan saya harus mengambil yang baik. Kalau masalah perjuangan, iya perjuangan. Dan dalam terbiah pendidikan itu, orang jangan merasa bahwasanya dia bisa melakukan segalanya. Bahkan ini bahasa yang pernah kita dengar. Uh, cantik itu penting. Akhlak penting. Tapi kalau cantik ini siapa yang bisa merubah ya? Coba kalau kita dapat jelek mau kita rubah jadi cantik, nggak bisa. Maka ambil yang cantik dulu. Kalau masalah akhlak kan kita didik jadi bener Wah ini terpengaruh anak pondok ini. Yang tidak pernah lihat perempuan dengan kalimat ini memang benar ya. Kalau cantik kan nggak bisa dirubah. Kalau orang jelek ya jelek biarpun dipoles ya begitu aja. Tapi akhlak kan bisa kita didik. Lah ini merusak kadang-kadang. Oh, akhirnya diambil cantik, kok bukan akhlak. Dengan dalih perjuangan dan sebagainya. Susah ustadz, kiai sekalipun, apalagi Anda yang punya karir, berapa kali ketemu istri? Seminggu bisa dihitung jamnya. Ketemu apalagi yang ke sana kemari misalnya. Kerjanya di sini, mungkin seorang insinyur, wah kontraknya apa? Dia dapat tender banyak di sana sini. Ya seperti kami misalkan tadi di sini ada banyak dokter rupanya setelah bisa buka balai pengobatan ramai buka lagi punya balai pengobatan satu saja istrinya jarang ketemu nambah lagi bagaimana ketemunya tak taunya istrinya bukan orang yang benar ya tidak karu-karuan maka perjuangan ia akan tapi berjuang itu ternyata ada aturan mainnya yang katanya menikah dengan seorang perempuan akan saya baiki. Kesian nanti kalau dia tidak ada yang membaiki. Baikilah, tapi kan tidak harus menikahi. Siapa yang mengatakan menjadikan orang baik harus nikah? Siapa yang mengatakan kalau orang mengatur orang harus nikah dulu? Saya nikahi baru saya atur. Tidak perlu. Kita bisa mengirim dia ke pesantren kalau memang dia nggak punya duit, dia orang nggak punya. Memang ada seorang perempuan cantik. Akhlaknya nggak baik. Tidak harus kita nikahi kalau ingin menjadikan kita itu dia baik. Kita kirim pembimbing. Atau kita antarkan ke tempat lain biar jadi baik. Nanti yang ngambil orang baik. Kalaupun kita harus mengambil setelah kita didik. Didiknya sebelum nikah. Setelah menikah itu memang kewajiban suami mendidik istri. Tetapi ketahuilah istri diambil bukan hanya kita didik, tapi dia akan membantu kita untuk mendidik anak kita. Pahamilah mana ini. Jangan hanya kita mendidik istri, tidak. Istri punya peran akan mendidik anak kita dan di saat kita pilih salah pilih, maka kita pun akan salah, tidak bisa mendidik anak kita. Ya ini, jadi yang harus kita pahami itu jangan hanya wah ini dakwah dakwah. Iya medan dakwah. Kalau tidak kita terjebak di dalam ketersesatan, di dalam mendidik. Tatonya istri nggak bener-bener, suaminya suka emosi, anak yang lihat berantem terus setiap hari, akhirnya anak nggak kerasan di rumah. Kalau ditanya di perempat jalan, perempatan jalan, ngapain kamu nggak pulang? Bapak selalu salah paham. Bapak suruh ngaji, ibu nonton TV. Bapak suruh ngaji, nonton TV. Akhirnya repot terus, mending pulang nanti aja kalau bapak ibu sudah tidur. Akhirnya di perempatan jalan kumpul dengan siapa? kumpul dengan teman-temannya, di situ kenal mabuk, di situ kenal gambar porno, di situ kenal segala macam. Gara-gara di rumah tidak indah. Kemudian uh, anak laki-laki memiliki uh, ah, uh, ah. Oh ya. Mungkin kita mempunyai anak laki-laki. Kita bersepakat dengan anak laki-laki kita untuk meminang seorang anak perempuan yang secara kriteris yang menurut menurut kita, kita kriterianya masuk. Seorang wanita yang solehah baik, pendidikannya baik, anaknya orang baik. Tetapi di saat kita ingin melangkah ke sana ternyata orang tuanya belum setuju. Bagaimana? Dengan alasan-alasan semacam ini, kita jangan pusing. Di dunia ini orang baik bukan dia saja. Kenapa kita harus kencang dengan dia saja selagi tidak mau ya sudah selesai. Upaya iya, mungkin kita mengirim orang lain lagi yang sekiranya bakal mendengar omongan kita iya. Akan tapi bahasanya bagaimana kalau dibawa saja, kan nikah harus ada walinya. Wah, kalau ternyata anak perempuan itu mau dibawa, itu bibit kurang ajar itu sebetulnya. Masa anaknya akan membela kita calon mertua meninggalkan bapak ibunya? Lagi-lagi ini masalah. Kalau memang itu anak-anak berbaik baik, nggak bakal mau kita bawa. Nah, kamu di sini aja nikah. Bapak ibu nggak setuju, ma. Manggil calon mertuanya sudah mama mama. Ya nggak apa-apa, sudahlah lari aja. Yang penting nanti saya jamin semuanya di sini. Lah kok mau calon mantu ini? Ketahuilah itu calon mantu kurang ajar. Bapak ibunya saja ditinggal. Niat, pahamilah mana ini. Jangan hanya mementingkan dia baik. Itu nggak jadi baik. Yang katanya baik bukan perempuan baik itu. Nah, kemudian alasannya masalah hari. Wah ini lebih bermasalah lagi. Kalau calon mertua anak kita itu percaya kepada yang begitu-begitu, ini bermasalah. Hari Allah semuanya baik. Baik hari Rebu, Rebu Kliwon, Jumat Legi, Jumat Kliwon itu baik semuanya. Hari Allah baik sebab hari baik itu adalah hari dibukakannya pintu halal oleh Allah. Hari jelek adalah di saat dibukakannya pintu haram. Di saat orang berzina biarpun malam Jumat jadi jelek. Orang menikah saat itu menjadi hari baik, hari mulia disaksikan oleh malaikat. Gak ada hari Selasa itu kan harinya dukun. Harinya dukun, hari Selasa, hari naas. Karena ini begini, apalagi Selasa Kliwon. Wah, ini ketemu wetonmu itu Rebo Legi, tidak bisa ketemu dengan orang yang lahir Selasa Kliwon. Karena dalam hitungannya Rebo itu tiga, ini Selasa ini, bah Tiga sama lima ini, satu, dua, tiga. Celaka ini celaka. Wah, ini bermasalah ini. Ah, dukun. Masya Allah. <laughs> Tertawa ini kan artinya bukan ada ya. ya, <laughs> jangan percaya hari-hari. Kadang-kadang bukan hari, ada depan-depan rumah. Arah rumah dipikiri. Oh, rumahnya ngadep ke sana. Kalau anak pertama menikah, itu calon mertuanya nggak boleh rumahnya ngadep ke sana. Terus mau ngadep kemana? Ngadep ke langit. Ngadep kemana saja boleh, yang penting istikharah, cara yang benar orang soleh. Kadang-kadang setan memang luar biasa. Itu lihat, itu baru menikah gara-gara adepannya rumahnya salah mati itu. Hmm. Ini tetangga rumah, rumahnya sudah benar, gak depan-depan juga mati, gak pernah dipikir. Memang setan itu pengen begitu. Namanya tatayur tasya'um, percaya kepada hal-hal kurafat itu memang dihembuskan oleh setan. Ada gagak terbang, keok-keok, ada orang mati. Memang di Cirebon masyarakatnya, padat, setiap hari juga ada, ada orang mati. Siapa saja kalau ngomong ada gagak lewat mati, benar. Besok nanti ada orang mati, karena banyaknya orang mati. Di sana ada orang-orang sepuluh mati, gak ada gagak bunyi juga nggak ada orang ribut. Ini permasalahan kepercayaan. Jadi urusan ini panjang lebar ibu. Jadi jangan kita percaya dengan kepercayaan seperti itu. Jangan suudon kepada Allah. Mengatakan hari jelek itu suudon prasangka buruk kepada Allah. Ada burung kita prasangka buruk kepada Allah. Ibu-ibu kalau lagi masak kok tiba-tiba nasinya busuk nggak usah bilang. Aduh anakku di kosan ngapain? Jangan-jangan sakit. Aduh. Ibu banyak yang tertawa. Jangan-jangan di tetangga ibu banyak seperti <laughs> Kalau ada nasi busuk, Langsung bilang, Masya Allah dapat rezeki banyak, anakku sehat, lulus ujian. Prasangka buruk kepada Allah. Karena dalam hadis kudsi disebutkan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku dalam prasangka hambaku. Kalau nyangka jelek, anaknya sakit bener itu nanti. Gelas pecah cecer. Aduh, ini anakku ngapain? <laughs> Gak usah. Gelas pecah cecer. Aduh, ini banyak pasien hidup ini. Nah, <laughs> harus begitu. Prasangka baik kepada Allah itu enak, khususnya hari-hari. Jadi kalau tidak setuju karena urusan hari-hari sudah tinggalkan saja, berbahaya itu. Karena dia urusannya dengan dukun, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kurang bisa menjaga hati kami, Ya Allah. Sehingga untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga kami pun kami tidak mampu. Maka kami minta pertolongan bantuan darimu, Ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mewujudkan keindahan di rumah tangga kami. keluarga yang saling mencintai karenamu, yang saling menghargai karenamu ya Allah, yang senantiasa mengharap ridhamu ya Allah dan ridailah kami ya Allah. Ya Allah pertemukanlah kami dengan pasangan kami di dunia ini adalah dengan keindahan sebagai mukadimah keindahan kelak di surgamu ya Allah dan jauhkanlah kehidupan rumah tangga kami dari metak pataka dan musibah dan fitnah cobaan ya Allah sehingga senantiasa keindahan ada bersama kami di dunia dan di akhirat ya Allah Ya Allah jauhkanlah kami dan anak-anak kami Ya Allah dari musibah-musibah Ya Allah dari musibah khususnya di dalam rumah tangga mereka jauhkan kami dan anak-anak kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah dan mudahkanlah kami untuk menuju keindahan pernikahan yang halal yang kau ridai dan direlakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah engkau sungguh maha kuasa jauhkan kami anak-anak kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah dan jika ada di antara kami, di antara mereka, ada yang pernah hilaf, terjerumus dalam hinanya zina ini, Ya Allah. Kami mohon kepadamu, Ya Allah. Kami sungguh mencintai mereka, Ya Allah. Hentikan, Ya Allah. Jadikan mereka benci kepada zina. Dan rindukan kepada yang halal. Dan ampuni dosa mereka, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jagalah perkaulan anak-anak kami. Sungguh engkau lah yang menjaga, Ya Allah. Engkau lah maha penjaga, Ya Allah. Engkau maha pelindung, Ya Allah. Jauhkan pergaulan anak-anak kami dari pergaulan yang salah. Jauhkan mereka dari teman-teman yang menjerumuskan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang menjerumuskan. Bimbinglah mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari minuman keras yang menjerumuskan. Hina dan kau hinakan, Ya Allah. Jika ada di antara mereka Pernah terjerumus dalam hinanya minuman keras ini ya Allah Hentikan, hentikan sungguh kami mencintai mereka Hentikan ya Allah Dan ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami Jauhkan kami dari durhaka orang tua gadar kepada orang tua kami ya Allah Jauhkanlah kami dari aniaya kepada pasangan kami ya Allah Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan harta warisan, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala dosa Ya Allah kirimkan kepada oh yang belum mempunyai pasangan dari anak-anak kami Kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan yang menjadikan mereka semakin rindu kepadamu Kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau ridhai di dunia dan di akhirat Yang akan membahagiakan anak kami di dunia dan di akhirat ya Allah Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan ya Allah Jauhkan mereka dari salah fisih baik pilih pasangan. Jaga hati mereka ya Allah. Sehingga tidak mencintai kecuali orang yang benar-benar engkau cintai ya Allah. Jangan sampai mereka salah mencintai ya Allah. Di zaman ini adalah zaman rusak. Jangan sampai mereka salah mencintai calon pasangan ya Allah. Berikan mereka kerinduan kepada orang yang kau rindukan ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah ampuni dosa kami. Mata kami ya Allah. Pernah melihat yang haram Mulut kami ya Allah pernah mengucapkan yang haram Telinga kami ya Allah pernah mendengar yang haram Tangan kami ya Allah pernah mengambil yang haram Kaki kami ya Allah pernah melangkah kepada yang haram Anggota tubuh kami ya Allah pernah kami gunakan untuk yang haram Haram, haram pernah kami lakukan dan itu dosa Dan dosa menjadikan siksa dan kami takut siksamu paling rendahnya seksa di nerakamu adalah ya Allah. Jika ada orang meletakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Dan kami takut itu ya Allah. Maka ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun. Engkau maha kuasa ya Allah. Ya Allah hati kami sering keras ya Allah. Kami mendengar kebenaran banyak, Ya Allah. Tapi hati kami kurang mendengar, Ya Allah. Kami mendengar petuah baik banyak sekali, Ya Allah. Tetapi hari kami, hati kami kurang sering insaf, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah kami mengerti banyak kebaikan akan tapi kami malas melakukannya. Kami mengerti banyak haram akan tapi kami mudah melakukannya ya Allah. Karena hati kami kotor, hati kami gersang ya Allah. Maka suburkan hati kami dengan kecintaan kepadamu. Dengan kerinduan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kau rindu pada kami. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud khusyuk di dalam solatmu, Ya Allah Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami. Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, Ya Allah, dalam kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Istiqomah mulai detik ini ya Allah hingga di surga nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah husnul khatimah pungkasan yang baik ya Allah mati dalam keadaan iman iman iman ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah